yakni mereka melaksanakan qiyamul lail. Ini termasuk dari sifat-sifat ibadah Rahman. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah mensifatkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya yaitu orang-orang yang mereka suka melaksanakan sholat lain melaksanakan qiyamul lain seperti diantaranya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17 dan ke-18 Allah menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun mereka itu adalah orang-orang yang sedikit berbaring di malam hari dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Di dalam ayat yang lainnya dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ke-17 Allah berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati min qurrati min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Roh mereka dalam keadaan cemas dan harap. Dan mereka menginfatkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maka tidak ada satu diri yang mengetahui kesenangan-kesenangan yang telah disembunyikan untuk mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah memperbuatnya. Nah, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadis memberikan dorongan kepada kaum ini untuk banyak melaksanakan sholatul lail. Seperti misalnya beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau mengingatkan kata beliau ya Abdullah la takun mithla fulan wahai Abdullah janganlah kau seperti si fulan karena yaqumul lail Thumma tarokah. Dahulunya dia melaksanakan sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Nah, maka orang orang yang terlelap di dalam tidurnya, terlelap di dalam tidurnya, tidak melaksanakan sholat lain semalaman penuh sampai masuk waktu subuh, itu adalah orang-orang yang dikencingi oleh syaitan ya, orang-orang yang dikencingi oleh syaitan sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ketika ada yang menyebutkan kepada Nabi mengenai seseorang yang tidur semalaman penuh sampai waktu subuh. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Dzaka rajulun bala ala udhunihi." Atau "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunaihi." Itu adalah orang yang kedua telinganya sudah dikencingi oleh syaitan. Ya. Nah, subhanallah. Dalam hadis Abi Hurairah yang juga muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Yakidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa naim salasa uqad. Ya, syaitan itu telah mengikat pada tengkuk tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur sebanyak tiga ikatan. Ya. Yadribu ala kulli uqdah yang dia mengikat pada setiap kali ikatan itu dengan mengucapkan anaika lailun qawi farqud. Ya. Engkau masih punya malam yang panjang, silahkan terus tidur. Ngorok. Ya. Ini katanya syaitan. Setiap dia mengikat satu ikatan, dia mengatakan sehingga orang itu terlelap dalam tidurnya. Ya. Fa'idha Allah Ta'ala kalau dia bangun lantas dia berpikir kepada Allah in halat uqdah maka satu ikatannya akan terlepas apa zikir setelah tidur apa zikir bangun tidur Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma wa ilaihi nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan atau mematikan kita dan kepadanya lah tempat dikembalikan atau tempat dibangkitkan. Nah, kemudian kata Nabi, fa'in in in halat uqdah. Kalau dia berwudu maka terlepas satu ikatan lagi. Ya, berarti sudah dua Fa in shalla in hallat 'uqdatan kulluha. atau inhalat 'uqaduhu kulluha. Apabila dia salat, maka semua ikatannya sudah terlepaskan. Jadi pertama zikir, bangun tidur, kemudian yang kedua wudu, yang ketiga salat. Nah. Nah, kalau dia melakukan hal ini, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ya. Maka dia pun masuk di waktu paginya dalam keadaan dia semangat, rajin dan jiwanya baik. Punya jiwa yang thayyib. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan ini, maka di pagi harinya dia menjadi seorang yang mempunyai jiwa yang buruk, pemalas. Nah, Khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan mau dikencingi oleh syaitan. Berarti kita ini sering dikencingi syaitan. Eh karena sering terliluk e, terlelap ya, tidur semalaman penuh tanpa melaksanakan sholat lail, qiyamul Ya. Kita terbuai dengan dendang Allah. Ya, malammu masih panjang, teruslah ngorok. Ya, maka makin malam makin banter ngoroknya. Ya, Allah mustahil. Baik. Apa salat yang paling utama setelah salat fardu? Salat yang paling utama setelah salat fardu. Salatul lail. Ya, salat al-lail. Sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah kata Nabi alaihi salatu wassalam afdhalu siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram ya, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram di antaranya ada puasa apa? Puasa apa? Hah? Asyura. Kapan puasa Asyura? Pada pada tanggal 10 10 Muharram. Nah. Wa afdhalu sholati ba'da al-fariidhah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah yang fardu adalah salat malam. Salat malam. Nah, Dan di dalam salat malam itu ada satu waktu di mana apabila seorang hamba meminta kepada Allah Azza wa Jal, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atun atau lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah ta'ala khairan min min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya di antara malam itu ada satu waktu. Ya. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Tidaklah seorang muslim menepati waktu tersebut dia meminta kepada Allah satu kebaikan, apakah dalam urusan dunianya ataupun akhiratnya, melainkan Allah berikan kepadanya. Wadzalika fi kulli lailah dan itu berlaku pada setiap malam. Ya. Dan waktu itu adalah waktu yang Lebih dekatnya ketika sepertiga malam. Ketika sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah menyatakan, adakah yang mau meminta sehingga aku akan memberinya? Adakah yang mau mohon ampun maka aku akan mengampuninya? Sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 2 ataupun setengah 3. Sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah seutama-utama waktu melaksanakan sholat al-lail, al lail. Nah, beda dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih waktu yang diamalkan dari dahulu sampai sekarang oleh kaum muslimin ya, adalah ba'dal isya mubasyarah atau ba'da sunnatul isya. Ada sholat tarawih di awal lail. Ada adatul muslimin. Kebiasaan muslimin yang sudah dilakukan dari sejak dulu. Ya, salat tarawih itu dilakukan ba'da sunnatil isya. Nah, bukan di sepertiga malam yang terakhir. Beda dengan qiyamul lail. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lain seperti Syekh bin Utsaimin Nah, ada salat tarawih. Adapun qiyamul lail, salatul lail, waktunya yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Baik. Kemudian kalau seorang hamba menepati waktu yang memang dikabulkan padanya doa, maka apa yang dia minta dari kebaikan dunia dan akhirat akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah rakaat sholatul lail? Yang warid dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Nabi ya, dan yang warid dari uh, perbuatan khulafa Rasyidin atau sebagian mereka yaitu melaksanakannya sebelas rakaat ya atau 13 rakaat. Dalam sebagian riwayat di, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakannya 13 rakaat. Nah, ini jumlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bukanlah pembatasan. Sehingga apabila ada yang melakukannya lebih daripada itu tidak mengapa. Ya, sebagian berpendapat bahwa sholat malam itu 23 ya, dengan witirnya. lambat sabi Karena tidak ada pembatasan bagi jumlah rakaat sholat malam. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat tanpa ada pembatasannya. Tapi yang paling afdol adalah melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat atau 13 rakaat. Namun tidak ada batasannya. Boleh saja seorang melakukannya lebih daripada itu. Makanya kalau kita lihat di uh, di Haramain, ya, baik itu Al-Haramul Makki atau Al-Haramul Madani, Sholat malam itu ada yang 23 rekan Ya enggak? Yang ba'dal isya. Hah? Yang ba'dal isya 23 rekan, Enggak di Mekahnya atau di Madinahnya. Nah. Karena memang tidak ada pembatasan dan itu pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dan yang lain tidak ada pembatasan. Wah, permasalahan ini adalah mahalul ijtihad maka mereka tidak melarang orang yang sholat 23 rakaat. Ya, dalam sholat tarawih, demikian pula dalam sholat lail. Hanya saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utamanya adalah 11 dan 13. 11 dan 13. Nah, kemudian Eh, salatul lail dilakukan secara fardan-fardan atau furada yaitu secara sendiri-sendiri dan tidak mengapa seseorang melakukannya jamaatan ahyan melakukannya secara berjamaah sekali-kali waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan sebagian sahabat Beliau pernah salat jamaah dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Tapi sekali-kali waktu. Adapun salat tarawih sendiri-sendiri atau berjamaah? Nggak boleh sendiri-sendiri. Boleh. <laughs> Berarti sendiri-sendiri atau berjamaah? Ya boleh salah satu dari keduanya. Mana yang lebih afdol? <laughs> Tetap berjamaah. <laughs> nah, khilaf para ulama. Ya. Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan dengan berjamaah. Sebagian mengatakan dengan sendirian. Yang mengatakan bahwa salat tarawih itu lebih afdal dengan berjamaah. Berhujjah dengan eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man imami hatta yang sorip kutibalahu qiyam lailatin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka ditulis untuknya seperti salat semalaman penuh. Ya, yang mengatakan bahwa sendiri lebih utama karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." bahwa seutama-utama sholatnya seseorang adalah di rumahnya kecuali yang diwajibkan yaitu sholat fardu yang lima waktu. Nah, karena perlihal bagi kita untuk e, melaksanakan sholat tarawih melihat kondisi dan keadaan kita itu yang lebih baik. Seperti yang kita jelaskan, seorang kalau dia melaksanakan sholat tarawih, ya wah lebih utama sendirilah, ya Tapi kemudian dia tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sholat sendirian, sholat tarawih di rumah itu bagi orang yang tidak terbiasa untuk berjibaku melaksanakan sholat lail, menjaga sholat malamnya itu berat. Ya. Sehingga jangan sampai jangan sampai karena ingin sholat sendiri di rumah, kemudian sholat tarawihnya sering tertinggal, sering bablas. Ya. Karena memang sholat sendiri itu lebih berat. Nah, nah kalau berjamaah biasanya kita lebih semangat karena melihat yang lainnya, ya jadi kita termotivasi, ya sama-sama melaksanakan secara berjamaah. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bagi Orang-orang yang tidak terbiasa untuk menjaga salat salat malam, salat tarawih secara berjamaah itu lebih memudahkan. Barakallahu fiikum. Baik. Ini mengenai salatul lail. Ya. Maka di antara sifat ibadur rahman mereka itu adalah orang-orang yang selalu bangun di malam hari untuk melaksanakan sholatul lail. Melaksanakan Salatul lain Nah Karena di waktu itulah Seorang hamba Dalam kondisi yang siap Untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya. Maka kalau kita ingin meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi hamba Allah yang sedemikian dekat dengan Allah, biasakan diri untuk melaksanakan sholatul lail. Bangun di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, tatkala manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Ya. Kita bangun, kemudian kita berwudu, lantas keluar dari rumah membacakan 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa laili wan nahari la ayatin li albab ila akhir. Nah, laksanakan salatul lail bermunajat dengan Allah. Ya. Sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu di mana hati manusia itu kosong dari berbagai kesibukan dunia. Hatinya kosong dari berbagai kesibukan dunia, dari berbagai macam pikiran-pikiran. Yang nggak tahu kalau orang yang memang sudah kelilit hutang, sehingga karena beratnya sampai tidur pun ke bawah mimpi, ya dikejar-kejar <laughs> debt kolektor. Allah mustahil. Tapi pada umumnya sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu di mana hati seorang hamba kosong dari berbagai kesibukan-kesibukan dunia. Sehingga untuk dia mendekatkan diri kepada Allah itu akan terasa lebih mengena di dalam hatinya dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia berdoa, dia ibadah kepada Allah, ya. Kemudian dia bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah tabaraka wa taala, menyandarkan dirinya, memulangkan hajatnya kepada Allah. Ya, ini adalah kondisi di mana seorang hamba akan sangat dekat dengan Allah dan mutu keimanannya akan semakin kuat. Ya. Mutu keimanannya akan meningkat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia melaksanakan itu dengan penuh keimanan kepada Allah. Ya. Dia mampu melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, ya, dengan perasaan yang penuh dengan harap dan cemas kepada Allah, sampai dia mengucurkan air mata tatkala dia merasa takut kepada Allah membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di dalam salatnya. Nah, maka hamba yang seperti ini tanpa terasa dia menghadapi kehidupannya dengan jiwa yang lebih baik. Dia masuk di dalam pagi harinya dalam kondisi dia menjadi hamba Allah yang hatinya sudah dekat dengan Allah Tabaraka wa taala. Nah. Dan ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang memang pandangan ataupun pikiran hidupnya tertuju kepada akhirat. Tapi orang-orang yang masih pikirannya terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia cukup sulit. Maka ibadah rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang adalah orang-orang yang selalu bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lain, Karena itu adalah waktu di mana dia bermunajat dan dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Nah. rahimani wa rahimakumullah. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini yang kita butuhkan di masa-masa akhir zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah sehingga membuat hati kita itu dekat dengan Allah. Terkadang kita ditunjukkan kepada hidayah dengan kecenderungan hati kita kepada kebenaran sebab hati kita itu bersih dan dekat dengan Allah tabaraka Terkadang seseorang di masa-masa yang dipenuhi dengan berbagai kesatan, gejolak fitnah yang sangat dahsyat, tidak hanya sekedar dia membutuhkan ilmu. Ya, tapi dia membutuhkan insting hati yang peka kepada kebenaran. Dan itu dia dapatkan kalau dia banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah seperti salatul layl, Seperti dia melaksanakan sholatul layl, melaksanakan sholat malam. Ya. Maka sholat malam itu Toh kalaupun seandainya ya kita tidak bisa menjaga selalu melaksanakan sebelas rakaat, sebelas rakaat dan sebagainya. Ya. Minimalnya jangan meninggalkan sholatul witr. Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua sholat rotibah yang selalu beliau lakukan, sholat sunnah yang selalu beliau lakukan. Yang pertama adalah ar-rak'atain qabla al-fajr. Ya dua rakaat sebelum subuh. Dan yang lainnya adalah salatul witir. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya salat witir. Nah, salat witir ya, melaksanakan salatul witir. Beliau tidak pernah meninggalkan dua hal ini baik dalam keadaan hawar ataupun dalam keadaan safar. Apakah beliau sedang mukim atau dalam keadaan musafir? Beliau tidak pernah meninggalkan dua sholat ini. Ya, dari sholat-sholat tiba Yang rawatib. Yaitu dua rakaat sebelum subuh dan sholat al-witr. Adapun sholat-sholat tiba yang lainnya tidak disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya kecuali cuma dua ini. Nah, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah maka alangkah indahnya ya kalau di dalam keluarga kita kita saling kuat menguatkan dengan istri kita untuk mengingatkan melaksanakan sholat lain. Ya. Kalau suaminya tertidur nggak mau bangun, siram. <laughs> ya. Kalau istrinya yang nggak mau bangun, siram. Memang ini belum pernah kita amalkan karena lawan konflik ya. <laughs> Terutama sang suami. Hah? Allah musta'an. Ya disebutkan di dalam hadis hadis Abi Hurairah ya. Hadis Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aifa imra'atahu Semoga Allah merahmati seseorang yang dia bangun di malam hari kemudian sholat lantas juga membangunkan istrinya. Ya. Fa'in abad nabraha fi wajhiha alma. Kalau istrinya itu enggan untuk bangun, maka dia memercikkan ya, bukan guyur. Hah? Kalau guyur ini tadi yang rawan konflik. Ya, memercikkan ke wajahnya air. Ya perlunya lah. Memercikan jangan satu ember. <laughs> ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa rahimallahu qamat min al-lail fa sallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhiha al-ma." Dan Allah merahmati seseorang wanita yang seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian dia salat dan juga membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka dia memercikkan di wajahnya air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, ya mungkin perlu kita coba <laughs> ya tapi ya eh, apa eh, buat kesepakatan dulu eh? Jangan ada yang marah. Ya, buat perjanjian. Ini dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa. Tayyib. Ya, jangan nggak ada omong-omong sebelumnya tiba-tiba cerot. Ya, ini rawan konflik itu tadi. Nah, Allah musta'an. Kemudian sifat ibadur rahman yang dinyatakan di dalam e, ayat tadi bahwa mereka bangun di malam hari, sujud dan berdiri untuk Allah tabaraka wa taala. Ini termasuk salah satu sifat dari penduduk surga. Ya. Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah tabaraka wa taala di antaranya adalah suka melaksanakan salatul lail. Kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah kata beliau ushus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam ya sebarkan salam berilah makan dan salatlah di malam hari dalam keadaan manusia sedang terlelap dalam tidurnya tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, salatul lail, ya salat di malam hari. Kemudian, akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salatul lail adalah kebiasaan as-salihin ya orang-orang yang saleh sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum hendaknya kalian melaksanakan salatul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian nah kemudian sebab-sebab yang membantu kita Sebab-sebab yang membantu kita untuk melaksanakan salatul lail. Memudahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Ada beberapa hal. Ada yang sifatnya umur zahirah. Perkara-perkara yang tampak pada lahiriah kita. Ada pula umur batiniyah. Adapun perkara-perkara zahiriyah yang tampak pada lahiriah kita yang harus kita persiapkan untuk kita mudah melaksanakan salatul lail yaitu Pertama, jangan banyak makan. Sehingga membuat kita banyak minum. Kalau banyak makan, banyak minum, turu. Ya. Mata kita itu berat untuk tidur, badan pun berat untuk dibangunkan. Nah, sehingga sulit untuk bangun malam. Sehingga dahulu dikatakan la ta'kul katsiran fatashrabu kathiran fatanamu kathiran fatakhsaru kathiran Jangan engkau suka makan banyak, nanti engkau minum banyak, setelah itu engkau nanti tidur banyak sehingga engkau merugi banyak. Ya. Nah, maka makan ala kadarnya, khususnya di malam hari. Ya, makan ala kadarnya saja supaya mudah bangun malam. Tapi kalau sudah pesta pora di malam hari, ya makannya waduh, ya wis ngorok wis. Ya, sulit untuk bangun malam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, jangan di siang hari kita bekerja porsir membuat badan kita terlalu capek. Ya susah Ustaz, kerjanya memang sudah gitu. Ya belajarlah ya belajar untuk kita bisa mengendalikan pekerjaan kita. Jangan kita yang dikendalikan oleh pekerjaan kita. Kita yang mengendalikan pekerjaan kita bukan sebaliknya. Ya, ya kurang-kurang dikit rezekinya ya nggak apa-apalah supaya bisa sholat malam. Ya, supaya bisa sholat malam. Nah, maka jangan porsir kerja di siang hari harus ada waktu untuk badan itu istirahat. Kalau kita terlalu capek, ya penat, ya bagaimana akan bangun di malam hari karena sudah badannya lelah. Nah, oleh karena itu jangan terlalu porsir. Ya, kalau misalnya kita bisa berangkatnya pagi hari, sore sudah pulang, qoblal maghrib, atau ba'dal asr ya. Nah, ya sudah dapat 10 juta nggak apa-apalah. <laughs> Pulang aja wis. Yang penting bisa sholat malam. Ya. <laughs> Allah musta'an. Yang penting bisa sholat. Baik. <laughs> Jadi jangan terlalu korsir. Yang penting hasilnya banyak. <laughs> Gimana caranya Ustadz? Ya pikir dewe-dewe. <laughs> <laughs> nah, pikir dewe-dewe. Ya, yang penting teorinya begitu. Nah, jadi jangan terlalu diporsir. Ya. Kemudian termasuk yang memberi kekuatan bagi kita untuk bisa bangun di malam hari yaitu di siang hari melaksanakan qailulah. Tahu qailulah? Yaitu tidur siang. Ya, bisa qabla dhuhur, bisa ba'da dhuhur. Wa ba'da dhuhur afdal. Ba'da dhuhur afdal. Nah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah biasakan tidur tidur siang. Walaupun sebentar, walaupun hanya setengah jam. Ya, ambil waktu istirahat. Karena itu sangat sangat sangat membantu untuk bangun di malam hari. Ya bagaimana mau bangun malam? yang penuh ya bekerja kemudian mencari nafkah atau yang semacam itu dan tidak ada istirahatnya sedikit pun. Ya, ya lelahlah pulang di sore hari dalam keadaan badan sudah lelah, mata sudah ngantuk, biasanya mulai start ba'dal isya bangun jam 5. <laughs> ya, bahkan bisa subuhnya 14. maka bangun e, tidur siang itu membantu. Ya, sebagian ya sebagian orang atau sebagian akun saya perhatikan Nah, itu kelihatan kalau sudah Ba'dal maghrib capek sekali. Ya kalaupun hadir darah sudah dikasih tahu, akhi. Kalau siang antum kerjanya apa sih? Kok oh, nggak berat sih Ustaz kayak gini gini gini. Bisa tidur nggak? Ya bisa sekali orang saya uh, ya, yang punya kerjaan kok orang saya bosnya. Masa nggak bisa? Ya, cobalah belajar apa? Eh, Kailula. Oh ya saja, saja. Nah, setahun dua tahun saya perhatikan gak juga. ya. Karena memang tidak ada kemauan. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Ba'dal maghrib, wah matanya itu sudah gini. Ya. Kayak ada muatan 10 kilogram di kelopak matanya antara sadar dan tidak sadar. Itu karena tidak kailulah. Tapi kalau kailulah, insya Allah, walaupun setengah jam, itu membantu sekali untuk bangun di malam hari, sehingga tidak terlalu letih, tidak terlalu lelah, dan bisa melaksanakan qiyamul lain Barakallahu fikum. Dan ini dilakukan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam yang melaksanakan qailulah tidur di siang hari eh, bisa qabla dulu, bisa ba'da dulu. Baik. Kemudian termasuk yang bisa membantu kita untuk menjaga sholatul lain sudah masuk isya. Hah? Sudah. Satu lagi, satu aja. Termasuk yang membantu kita melaksanakan sholatul lail adalah ijtinab al-ma'asi. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan-perbuatan maksiat itu membuat hati kita menjadi kaku, keras dan menghalangi kita dari rahmat Allah Azza wa Sehingga walaupun kita sudah mempersiapkan diri ya, failulahnya mantep, ya kan? Siang kerjanya nggak seberapa karena ya tadi itu jadi bos. Ya, jadi kerjanya nggak terlalu capek, ya. Tapi sulit bangun malam. Ya, padahal dia kepingin bangun malam dan mempersiapkan diri untuk bangun malam, tapi seringnya ketiduran. Kenapa? Itu disebabkan dosa. Ya. kemaksiatan kita menjauhkan kita dari rahmat Allah. Membuat kita terhalangi dari ibadah kepada Allah Azza wa Maka kalau kita ingin menjaga salat malam, jauhi perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah. Ada seseorang yang berkata kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, dia berkata, "Ya ada Sa'id, inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyam al-lail wa uhibbu tuhuri fama ba'ila akum wahai Abu Sa'id aku ini tidur di malam hari mu'afa dalam keadaan sehat ya dan aku uhibbu qiyam al-lail dan aku menginginkan untuk bangun di malam hari wa uhibbu tuhuri dan aku sudah persiapkan eh, barang-barang uh, barang -barang untuk aku bersuci ya, atau air wudhuku, air kesucianku. Fama balila aku. Lantas kenapa aku nggak bisa bangun? Apa jawaban Al Hasan Al Basri rahimahullah? Qayyadatka dunubuk. Dosa-dosamu telah mengikatmu. Sehingga engkau sulit untuk bangun di malam hari. Nah, mulai sekarang jangan ada yang ngeluh. Ya, Ustaz, sulit saya bangun malam hari. Yang berarti nanti banyak dosa. Ya, jadi kalau kita ngeluh sulit banget bangun di malam hari berarti kita <laughs> banyak dosa. Ya banyak taubat sama Allah istighfar, tinggalkan perbuatan dosa, jujur sama diri sendiri, jangan merasa nggak punya dosa, ya sehingga tidak mau introspeksi diri, tidak mau banyak bertaubat kepada Allah Azza Maka semoga dengan kita bertaubat kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, yang besar-besar. Demikian pula kita upayakan yang kecil-kecil sehingga dengan demikian kita dikuatkan oleh Allah untuk ketaatan-ketaatan yang hebat mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.